Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه Obat sihir Pertama baca Al-Fatihah Kedua ayat kursi Ketiga kul huwallah Keempat kul huwambil falak Kelima kul huwambil nas Nafas ala tanfusu ala nafsik Tium ke tapak tangan. Autam fusu filma atau tiupkan ke air. Dah. Wa idza tarahta fi sab'a waraqat kalau ditambahkan tujuh daun sidir. Tambahkan tujuh daun sidir, daun sidir, daun bidara. Madekuqah yang ditumbuk halus digiling. Summa biha kemudian engkau mandikan air itu fa inna hadza mujarrabun insyaallah mujarab li zawali hadzal bala untuk menghilangkan bala diganggu oleh setan ini wa in qara'ta min duni sidrin anda tidak ada daun sidir daun bidara yakfi cukup daun sidir daun bidara ada dijual satu batangnya 150 ribu bukan saya mau jualan pohon sidir Ustadz Iskandar Arnel, dosen UIN Suska, Usuluddin pernah cerita di ruang dosen, katanya ini ada jual. Bagus, jadi yang ditanam di depan rumah itu yang bermanfaat. Daun sidir, janggu eh, jambu madu, yang bermanfaat, yang tak bermanfaat tak usah. Bunga kantil, bunga tai ayam tak ada gunanya, usah tanam. Nah, ini semua ini sebagiannya ada dalam hadis tapi sebagiannya tidak ada dalam hadis. Itu ijtihad ulama. Nah, ini jadi kalau dipakai kita masih dengan kaedah Kalau tidak dibuat nabi bid'ah. Tidak dibuat nabi. Sebagiannya ada dibuat nabi. Doa khatam Quran dalam Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram. Salat tarawih satu malam satu juz, doa khatam Quran dibaca dalam salat tarawih. Apa hukumnya? Tak pernah dibuat Nabi. Itu tak pernah dilakukan Nabi. Kita masih dengan kaedah, jangan lupa. Membaca doa khatam Quran. Pernah tak Nabi ngumpulkan sahabat, ayo kita baca doa khatam Quran? Tak ada. Mana ada? Itu adalah perbuatan Anas ibnu Malik. Anas bin Malik khatam al Qur'ana jama'a ahlahu wa auladahu. Dikumpulkannya anaknya, dikumpulkannya istrinya, Lalu dia membaca doa khatam Quran. Itu di luar sholat. Bagaimana dibaca doa khatam Quran dalam sholat? Nah, ini jadi masalah. Ternyata di Masjidil Haram dilakukan. Ditanyakan kepada ulama. Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas. Apa kata beliau? La haraj. La haraj. Boleh. La haraj. Liannahu sabata an ba'di salaf. Annahu fa'ala dhalik. Bahwa sebagian salaf melakukan itu. Kalau dipakai kaedah jika tidak dilakukan Nabi bid'ah. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Tak pernah dilakukan Nabi. Doa khatam Quran. Kumpul anak, kumpul istri, kumpul. Mau nikah. Ada acara malam berhatam Quran. Acara anak sebelum sunat. Ada acara khatam Quran. Itu di luar sholat. Bagaimana dengan di dalam sholat? tak pernah dilakukan di Indonesia ini belum tahu saya ada doa khatam Quran dalam solat. Mungkin sebagian masjid ada. Tapi itu kalau dipakai kaidah tadi jika tidak dilakukan Nabi. Oh, bina, naus Nauzubillah. Pendapat Syekh Ibn Utsaimin tentang doa khatam Quran di dalam salat. Boleh kata dia, tak jadi masalah. Bagaimana dengan hadis? Kullu bid'atin dalalah. Semua yang bid'ah, ini dia. Wa kullu bid'atin dalalah. Setiap perbuatan bid'ah dalalah. Jangan baca hadis tanpa penjelasan ulama. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menjawab, "Wa qala Syafi'i." Imam Syafi'i berkata, "Al bid'atu bid'atani." Bid'ah itu terbagi dua, mahmudah wa mazmumah. Ada bid'ah mahmudah terpuji, ada bid'ah mazmumah tercela. Bagaimana cara membedakannya? Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Kalau bersesuaian dengan sunnah maka bid'ah itu mahmud wa ma qala fa huwa mazmum kalau bertentangan dengan sunnah maka mazmum tercela jawaban kedua Imam Syafi'i apa kata Imam Syafi'i وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيعقي في مناقبه قال المحدثات ضربان Perbuatan yang tidak dibuat Nabi itu terbagi dua. Ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunnatan au asaran au ijma'an. Kalau perbuatan itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan asar, bertentangan dengan ijma', fa hadhihi bid'atud Maka itu bid'ah dhalalah. Wa ma uhditsa minnal khairi. Kalau perbuatan itu baik, dibuat-buat, tak ada zaman Nabi, la yukhalifu syai'an min dzalik, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan asar, tidak bertentangan dengan ijma' ijma fadhi muhdatsatun ghairu mazmumah maka dia tidak tercela menurut Imam Nawawi jangan baca hadis pahami sendiri kalau galah panjang sejengkal jangan laut hendak diduga kita ikuti pendapat para imam apa kata Imam nawawi Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Semua yang dibuat-buat itu bid'ah, semua yang bid'ah itu dalalah. Tapi hadis yang umum ini dikhususkan oleh hadis Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kalau perbuatan itu baik, dilaksanakan, ditradisikan, maka kata dia al-muhdatsatul batilah wal bid'ah al-mazmumah kalau dia diada-adakan tidak sesuai dengan sunnah bertentangan barulah dia mazmumah tercela selama tidak tercela selama tidak bertentangan maka dia tidak dikatakan bid'ah mazmumah tapi semua bid'ah kan dalalah. Imam Nawawi menjawab, makna kullu bid'atin dalalah hadza am, umum. Hadis yang umum maksus dikhususkan. Lalu yang dimaksud walibul bid'ah, sebagian besar bid'ah itu dalalah, tapi tidak semuanya. Karena hadis itu umum dikhususkan hadis lain. Lantas lantas itu bukan lalu lintas. Lantas Kriteria bid'ah dolalah itu apa? Kriteria bid'ah dolalah menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani wa tahqiq annaha in kanat mimma tandari tahta mustahsan fi syar'i fa huwa hasanah. Kalau dia baik, tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, hasanah. Wa in kanat mimma tandari tahta mustaqbah, tapi kalau dia buruk, tak baik, maka dia mustaqbahah. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, fama wa sunnah fa hasanah. Kalau dia baik maka hasan. Wa makhalafa fadalalah. Kalau bertentangan dengan Quran hadis maka dia dalalah. Kriteria bin dalalah. Satu. Nah, ini penting. Saya tidak setuju dengan orang asal ini buat buat buat buat apa nih bin hasanah nih, bin hasanah nih. Asal saya nak otaknya dia bin hasanah nih, bin hasanah. Apa itu bin hasanah? keyakinan batil yang berkaitan bin adalalah, keyakinan batil yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam. Misalnya menyerupakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah duduk di atas aras, seperti duduknya orang di atas kursi Mengatakan bersatu dengan Tuhan Manunggaling kaulah kuste Pantaisme Manunggaling kaulah kuste Menyembah Allah namun menghadapkan diri beribadah kepada selain Allah Atau mengatakan Al-Quran tak lengkap Mengingkari takdir Mengkafirkan selama muslim Mencaci maki sahabat Nabi Mengatakan selain Nabi maksud Pernyataan bahwa agama Islam tak relevan dengan zaman Semua keyakinan yang dibuat-buat Ini bid'ah bolal Dua, merubah bentuk ibadah yang sudah disyariatkan. Contoh, dikurang atau ditambah. Misalnya rakaat salat wajib dibuatnya zuhur lima rakaat. Mengurang takaran zakat fitrah, mengurang jumlah sujud dalam salat, mengganti surat Fatihah dengan surat lain, merubah lapas azan, membuat sujud sebelum rukuk. Ah, itu bid'ah tuh. Tiga, merubah waktu ibadah seperti sholat subuh jam 9 pagi. Mahasiswa banyak sekarang sholat subuh jam 9 pagi. Eh, itu bin Abdullah tuh. Puasa setengah hari untuk mengajar anak-anak tak apa-apa. Atau merubah tempat ibadah, tawaf di bukit keramat, tawaf di kuburan dan sebagainya. Itu dolalah. Empat, meyakini ada suatu keutamaan pada suatu ibadah yang dilakukan dengan cara khusus tanpa ada dalil syar'i. Misalnya, Berpuasa dengan menjemur diri di panas dapat pahala. Siapa yang puasa jam 12 siang berpanas-panasan, pahalanya lebih besar. Eh, itu dolalah tuh. Berpuasa selama 40 hari akan dapat ini, dapat itu, dapat ini. Eh, itu dolalah tuh. Namanya puasa dolalah di mas kanjeng. Sholat dengan pakaian tertentu akan dapat keutamaan tertentu. Siapa yang sholat pakai sarung warna hijau, peci hijau, sorban hijau, maka akan dapat bidadari berwarna hijau di surga jannatun naim. Nah, itu dolalah itu. Diam pada hari Senin mendapatkan keutamaan khusus. Nah, itu dolalah. Lima, menyatakan keutamaan khusus pada waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, zikir tertentu, surat tertentu. Orang tertentu, zikir tertentu, tempat tertentu, pahala tertentu. Siapa yang berzikir pada hari Jumat, tepat di bawah cahaya matahari, maka akan dapatkan ini, ini, ini, ini. Nah, itu tak betul. Dolalah. Enam, membuat ibadah khusus dengan cara tertentu, dengan jumlah tertentu, dengan keutamaan tertentu. Siapa yang sholat 100 rakaat pada malam maulid dapat ini, ini, ini, dan ini. Nah, itu tak betul, tak ada dalil. Tujuh, berkumpul melakukan suatu ibadah pada waktu tertentu, tempat tertentu, dengan keyakinan ada balasan tertentu terhadap perbuatan tersebut. Adapun berkumpul di masjid pada malam Maulid Nabi dengan mendengarkan bacaan Quran, ceramah seputar sejarah Nabi atau malam tahun baru Hijrah, muasabah sangat dianjurkan memanfaatkan momen tertentu membahas masalah tertentu. 8. Membuat batasan tertentu dalam takaran, jarak, jumlah bilangan, waktu yang telah ditetapkan syariat Islam. Seperti berat nisab zakat, jarak kosor sholat, jumlah bilangan kaparat, jumlah batu melontar jumrah, ditambahnya dibuatnya 14. Kenapa kau buat 14? Setan sekarang udah bertambah banyak. Ah itu tak betul. Tawaf dibuatnya tawaf 8. Orang 7 kau kenapa 8? Inilah aku ingin dapat pahala lebih. Ah itu tak betul. 9. Semua perkara yang dibuat-buat tanpa ada dalil dari syariat Islam. Apakah dalil itu nas atau pemahaman terhadap nas atau secara terperinci atau secara global, maka itu disebut dengan bid'ah dalalah. Habis tentang masalah bid'ah. Masuk pembahasan kedua, maulid. Yang merah yang melarang, yang hijau yang membolehkan. Apa dalil Pak Ustadz merah melarang, hijau membolehkan? Buktinya kalau kita lewat depan mall SKA, merah tak boleh lewat kan? Hijau boleh. Kalau kuning, gaslah sekencang-kencangnya. Maulid Bid'ah kata siapa? Sebagian ulama Saudi Arabia. Boleh kata siapa? Imam Al-Hafiz Ibnu Ajar Al-Asqalani. Boleh kata siapa? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Boleh kata siapa? Syekh Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Boleh kata siapa? Syekh Yusuf Al-Qardawi. Boleh kata siapa? Syekh Atiyah Sokor. Abdul Somad kau tak masuk. Abdul Somad kutil. Jadi jangan katakan apa hukum maulid? Boleh kata Ustaz Somad. Jangan bawa-bawa Somad. Marah orang sama Somad. Akhirnya Somad dicaci maki di internet. Makanya off Facebook saya sampai sekarang. Tak bisa saya update status lagi. Kadang-kadang habis dibantai caci-caci. Kalah. Mundur teratur. Saya tahan. Mahasiswa jamaah tak tahan. Akhirnya mereka saya tengok udah emosi. Wah naik setan jamaah. lah op. Banyak mudaratnya daripada mampan Nah, tapi adik-adik, bapak-bapak yang mempertahankan 212 yang mempertahankan Islam di internet terus berjuang. Itu yang disebut uh, Habib Rizik dengan uh, mujahid cyber. Oh, mujahid cyber. Tapi jangan gara-gara itu tak sholat berjamaah. Eh, kau tak sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu lain. Aku sedang berjihad ini. Ah, itu tak betul. Nah, ini tentang gambaran. Siapa yang melarang maulid? Sebagian kecil. Sedangkan yang membolehkan maulid Al-Hafiz. Kalau sudah Al-Hafiz, 300 ribu hadis di kepala Ada orang hafal 300 ribu hadis, membolehkan maulid. Ada orang cuma hafal 3 hadis, melarang maulid. Bapak ibu ikut yang 300 ribu apa yang 3 hadis? Tiga hadis itu pun baca matan hilang sanat, baca sanat hilang matal, itu pun lewat laptop. Habis baterai, habis hadisnya. Isu pertama. Isu, isu, isu. Akhirnya orang yang datang maulid itu error deh goyang. Gara-gara isu. Tidak boleh buat maulid. Karena maulid itu dibuat-buat oleh Syiah Fatimiyah. Kelompok sesat dan kafir. Apa betul ini? Yang pertama buat maulid, merah. Yang pertama buat maulid adalah Syiah Fatimiyah. Kata yang biru. Yang pertama membuat maulid adalah Al-Malikul Muzaffar Abu Sa'id Kukburi Ibnu Zainuddin Ali Ibnu Muqtikin Wafat 630. Ikut yang merah atau ikut yang ini? Saya ikut yang biru. Kenapa? Karena yang ini terpercaya. Sumber dari mana? Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 1 halaman 272. Ini yang betul. Al-Imam Al-Muzaffar Imam Muzaffar ini siapa? Jangan-jangan dia ini raja sesat ini. Jangan-jangan dia ini raja syiah ini. Jangan-jangan dia ini raja bolal ini. Kita tengok apa kata Imam Ibnu Qasir. Ini Arabnya. Kenapa Ustaz selalu menyertakan Arab? Saya tak mau kalau Arabnya dibuang nanti orang menuduh. Alah somat pandai-pandai buat-buat aja tuh. Ngawur dia tuh. Ustaz bohong tuh. Ini Arabnya. Terjemahnya nih Imam Ibn Qasir mengatakan Dia itu siapa? Seorang raja yang pemberani Cerdas Berilmu Adil Pernah memberi hadiah seribu dinar Seribu dinar itu berapa sekarang? 2,5 M Kepada Syekh Abdul Attab bin Dihya Menulis kitab Tanwir Maulid Ada ulama buat maulid dipanggilnya Engkau nulis tentang maulid ya Nih kasih duit 2,5 M Makanya kalau bapak ibu orang kaya, duit banyak, sawit jauh mata memandang, mahasiswa bertepatan dengan Maulid tahun 2017, kalian tulis buku sejarah Maulid. Nanti ku kasih kalian duit 2,5 an pak, insyaallah 2000 perak. Insyaallah ku, ku gratiskan kalian S1, ku kasih kalian beasiswa, ada sepeda motor insyaallah baru pak second kasihlah dia hadiah. Tengok bagaimana solehnya raja ini. yang ngomong Ibnu Kasir loh. Ibnu Kasir ini ahli tafsir, ahli hadis. Imam Sab Ibnu Jauzi, apa kata dia? Raja Muzaffar itu bersedekah waktu maulid. Ini ah, di dalam nih. Berapa dia bersedekah waktu maulid? 5000 kambing panggang. 5000 kambing. 5000 ekor kambing, bukan ekornya, kambingnya sepuluh ribu ekor ayam, seratus ekor kuda, seratus ribu keju, tiga puluh ribu piring manisan, tiga puluh ribu piring manisan. Andai ada wali kota, bupati, gubernur yang soleh di dunia ini, di Pekanbaru ini, dibuatkannya begini, bersempena dengan maulid, dengan ini bumi lancang kuning bermaulid, potong lima ribu kambing, bentang karpet, makan ramai-ramai acara maulid, buat tausiahnya sepanjang saya berpikir maulid teragung terhebat buat sepanjang jalan Sudirman dari tepi Sungai Siak sampai airport. Barulah syiar orang-orang Kristen yang akan mendirikan gereja lari pontang-panting. Tak usah kita buat gereja. Ngeri ternyata orang Islam ni kalau maulid. Ternyata solat berjamaah dia tak ramai. Kalau pas maulid ramai juga dia ternyata. Wah buatkan. Insya Allah mungkin sekarang belum ada, belum ada gubernur yang cinta maulid, belum ada bupati yang cinta maulid, belum ketemu wali kota yang cinta maulid. Insya Allah akan datang, akan lahir pecinta-pecinta maulid. Amin. 5000 kambing panggang, 10000 ekor ayam, 100 kuda, 100000 keju, 30000 puluh piring manisan, manisan. Mereka buat manisan, mereka manisan. Kita buat tiga ribu uh, ma 30 ribu piring uh, bolu kemonjo. Oh, warulah. Hebat. Heran saya. Kenapa tak terpikir pemimpin-pemimpin itu untuk buat seperti ini? Isu kedua, tak boleh buat maulid. Karena maulid itu isinya maksiat. Jangan buat maulid. Jangan buat maulid. Isinya maksiat. Masjid Ruhul Jadid udah buat maulid? Udah. Ada maksiat kemarin. Apa isi maulid itu? Ini Arabnya, ini terjemahnya. Isi maulid itu yang pertama qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, baca kisah riwayat Nabi. Yang ketiga, ta'am, makan. Habislah. Malam ini bukan maulid. Maka saya tanya, kemarin waktu maulid ada makanan? Alhamdulillah, banyak. Kenapa saya tak dipanggil? Nah, tengok orang yang melakukannya dapat pahala. Kenapa? Karena dia mengagungkan lima fihi min ta'zimi qadri nabi sallallahu alaihi wasallam wa izharil farah wal istibshari bi maulidihi syarif sallallahu alaihi wasallam Orang yang melakukan maulid dapat pahala karena dia sudah menunjukkan kebahagiaannya. Begitu kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawil Fatawi juz 1 halaman 272. Ini teks Arabnya, ini terjemahan. Siapa bilang isi maulid buat dosa maksiat? Tiga, tidak boleh buat maulid karena maulid tak pernah dibuat Nabi. Tak boleh buat maulid Karena maulid tak pernah dibuat Nabi Kalau tak dibuat Nabi masuk neraka Apapun pernah Nabi baca doa khatam Quran Tak pernah Kenapa dibuat Berarti satu masjid harap masuk neraka Isu keempat Tak boleh buat maulid Karena tidak ada dalil dari ulama Mana ada dalil dari ulama? Mana? Mana? Kebetulan yang ditanya Itu orang baru taubat Preman baru taubat ditanya Papa ibu sekalian Mana dalil dari Nabi? Mana? Orang tu baru taubat Tebodoh aja dia Coba tanya sama ulama. Barulah dia jawab. Mana dalil dari ulama? Nih ayatnya, surat Ibrahim ayat 5. Wadakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang ayat-ayat Allah, hari-hari Allah. Apa maksudnya? Ini maknanya. Ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat puasa, ingatkan mereka tentang nikmat sehat, ingatkan mereka tentang nikmat hidup, ingatkan mereka tentang nikmat anak. Tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Ingatkan mereka tentang maulid. Karena kalau maulid ini tak diingatkan mereka lupa. Jinggebel jinggebel mereka ingat 25 Desember. Merry Christmas and Happy New Year mereka ingat. April Mop mereka ingat, Halloween mereka ingat diberinya labu, gambar hantu, gambar setan. Valentine mereka ingat. Tanggal berapa Valentine? Alah, pura-pura tak ingat. Rasulullah mengenang hari lahirnya. Apa betul Nabi tak ada mengenang hari lahirnya? Nih, Nabi mengenang hari lahirnya. Su'ila an saumil isnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Zaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Fihi wa yauma bu'istu au unzala alay, alayya fihi. Hari Senin aku diturunkan wahyu. Hari Senin aku dilahirkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, mana pernah Nabi nyinggung-nyinggung hari kelahirannya? Nih, ada ente menutupi kebenaran. Tiga, puasa Asyura itu syukur nikmat. Nikmat apa? Puasa Asyura kemarin, Ma, Mama puasa apa? Asyura. Asyura itu apa? Sepuluh Muharram. Kenapa puasa Sepuluh Muharram? Entahlah, dari dulu memang udah begitu. Puasa Sepuluh Muharram karena pada tanggal Sepuluh Muharram Allah menenggelamkan Fir'aun. Jadi kalau orang kafir di, dimatikan Allah, kita bersyukur. Ustaz, Ahok mati. Alhamdulillah. Fir'aun tenggelam. Alhamdulillah. Maka Nabi Musa bersyukur tenggelamnya Fir'aun. Apa dia? Puasa Ashura. Bersyukur atas nikmat Allah diulang tiap tahun. Kapan Nabi Musa diselamatkan Allah? Tenggelam Fir'aun itu kapan? 1450 tahun sebelum Masehi. Sekarang sudah 2016. 3500 tahun yang lalu. Kenapa diulang terus? Tahun lalu kita puasa Ashura, tahun ini kita puasa Ashura, tahun depan kita puasa Ashura, sampai mati kita puasa Ashura, Diulang terus setiap tahun. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Kalau boleh diulang tiap tahun Begitu juga dengan maulid Nabi Diulang setiap tahun Azab Abu Lahab diringankan setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi. Abu Lahab, kau masuk neraka. Iyalah. Udah jelas ayatnya. Tabat yada abila lahabi oh, Masuk neraka tapi azabnya ditinggalkan setiap hari Senin. Kenapa? Karena dia senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Ini yang ngomong gini siapa? Imam Ibnu Katsir. Nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Karena ketika Suhaibah menyampaikan berita gembira kelahiran Muhammad bin Abdullah, putra saudara laki-lakinya, Abu Lahab membebaskan Suhaibah. Hai Suhaibah, sejak hari ini, hari Senin, 12 Rabiul Awal, kau berhenti jadi budak. Kau bebas. Saking senangnya Abu Lahab menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Diringankan azabnya setiap Senin. Makanya kalau ada orang Islam rajin maulid, rajin maulid tapi tak sholat. Maka azabnya diringankan setiap hari Senin. Satu sel sama Abu Lahab. Sahih tak riwayat ke Pak Kisah ini disebutkan para ulama hadis dan sirah, disebutkan oleh Imam Abdul Razak As-San'ani dalam kitab Al-Musannaf, disebutkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab An-Nikah, bab wa ummahatukum allati arda'nakum. Komentar Imam Ahli Qur'an Al-Hafiz Syamsuddin bin Al-Jazari yang dinukil oleh Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitab Al-Hafiz Al-Fatawi. Fa'idha kana Abu Lahab al-kafir. Kalau si Abu Lahab yang kafir. Allazi nazal al-Quran bizammihi. Yang jelas dalam Quran dia dicela, dikecam. Juzia fitnar. Dibalas masuk neraka. Bifar'i laylata maulid Nabi SAW. Fama halul muslim al-muwahid. Bagaimana kalau ada orang muslim yang bertauhid min ummatin Nabi Yus, Rubi Maulidihi senang menyambut kelahiran Muhammad senang si kafir saja dapat balasan apalagi orang beriman bukan kata Abdul Somad kata siapa kata Imam ahli kiraat Al Hafiz Samsudin Ibnu Jazari masyhur komentar Syekh Samsudin Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi bersair dia enam bait syair Ila kana hadza kafiran ja'a وتبت tabbat في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف yukhaffaf an ulis sururi bi ahmada famazannu bil abd alladhi tula umrihi bi ahmada kalau si kafir Abu Lahab yang sudah dikejam celaka kedua tangannya dalam api neraka diriwayatkan bahwa setiap hari Senin azabnya diringankan karena senang menyambut Muhammad bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya gembira dengan kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid pendapat ulama terpercaya Ibnu Taimiyah fata'zimul maulid واتخاذه yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam Orang yang mengagungkan maulid Kalau niatnya tulus dia dapat pahala Pendapat Imam ibnu Hajar al haitsami Apa kata beliau? Ini jelas Apa kata beliau? Faman ta'arra fi amali hal ma'asid Siapa yang selalu melaksanakan maulid yang baik-baik, watajam nabawid doha menghindarkan perbuatan yang buruk yang tak baik, kana binatan hasanah, maka itu adalah bin hasanah. Syekh Atiyah Sokar, ulama Al-Azhar, mufti Al-Azhar, mantan ketua komisi fatwa Azhar. Apa kata dia? La ba'sa bidzalik. Boleh fi hadzal asr khususnya di zaman sekarang ini Kada syabab anak-anak muda yang fihi dinahu wa amjadahu. Banyak anak muda yang sudah melupakan agamanya, melupakan hari besarnya. Maka dibuatkan maulid mengingatkan dia lagi tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki, ulama besar, sudah meninggal. Saya berjumpa Sayyid Alawi tahun 2002, 2000, tahun 2000 waktu pergi ke Mekah. Saya berangkat ke Mesir 98, 99 tahun 2000 saya berangkat haji naik kapal laut. Datang ke majelis Syekh Said Alawi Al-Maliki di Mekah, Al-Mukarramah. Ramai majelis hadis di tempat beliau. Masya Allah, lama besar. Wajahnya bercahaya. Melihatnya saja kita bertambah iman kita dengan wajah. Sayyid Alawi Al-Maliki, Hafizahullah. dah khutah, nafa'an Allah bi ghazir ulumi wa husni adabihi. Apa kata beliau? Wa inna hadhil ijtima'at, ijtima'at, perkumpulan-perkumpulan maulid ini wasilatun kubra dakwah. Ini adalah kesempatan besar untuk berdakwah. Hari ini orang ngumpulin orang paling payah. Ngumpulkan orang hari ini paling payah. Bapak Ibu, besok kumpul ya, kita ada baju kaos nih, mau kampanye. Orang tak datang. Ada nasi bungkus, orang tak datang. Tapi begitu maulid Nabi orang datang, maka ceritakanlah tentang maulid Nabi. Nasihat kembali kepada ajaran Islam. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Syekh Yusuf Al-Qardawi ulama masih hidup sampai sekarang. Antia Sakar sudah meninggal, Said Alawi Al-Maliki sudah meninggal, Syekh Qardawi masih hidup sampai sekarang. Beliau berkata, apa kata beliau? Ada bentuk perayaan yang dapat kita anggap dan kita akui memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Kita mengetahui bahwa para sahabat meridhoi mereka tak pernah merayakan maulid. Tapi sahabat karena semua peristiwa mereka alami secara langsung Kenapa sahabat tidak buat maulid? Karena mereka perang dengan Nabi, makan sama Nabi, tidur sama Nabi, hidup sama Nabi. Mereka tak buat maulid. Tapi ketika mereka meninggal, anak-anak mereka tak berjumpa dengan Nabi, maka mereka pun mengenalkan Nabi, membawa anak mereka ke Bukit Uhud, menceritakan kepada anak mereka. Nah, di sini kami perang dengan Nabi, di sini gigi Nabi patah, di sini pelipis Nabi berdarah. Sebenarnya Maulid tak lain tak bukan adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Syekh Yusuf al qadhawi ulama masih hidup sampai hari ini. Oh. Peringatan Maulid Nabi haram. Kalau Maulid negara boleh. Ini Maulid negara. Maulid uh, memperingati negara Saudi Arabia. Oh, ramai, mega, mewah. Perayaan Yaumul Watan Maulid negara Saudi Arabia. Mengenang Nabi dengan maulid haram Mengenang ulama dengan cara seperti ini boleh untuk mengenang Syekh Ibn Utsaimin dibangunkan megah mewah. Ini buku nih Pak Ustaz, ini bukan buku, gedung. Mobil aja besar ini ya. Ini pena Syekh Ibn Utsaimin. Coba tengok. Akhir kalam istikhdamahu Syekh rahimahullah. Ini pena yang terakhir dipakai oleh Syekh Ibn Utsaimin. Maulid di Maroko. Ini Raja Maroko, maulid oh, ramai-ramai. Maulid di Malaysia, penuh jalan. Maulid di Bangladesh penuh jalan. Oh. Seluruh dunia merayakan Maulid, menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid mengenal dan mengenalkan Rasulullah. La yu'minu ahadukum, kamu tak akan beriman hatta akuna ahabba ilaihi sampai kalian lebih mencintai aku min ahli daripada istrinya, wa malihi daripada hartanya, wa nasi ajma'in daripada semua manusia. Bagaimana kita mau cinta Nabi kalau tak kenal Nabi? Maka maulid tak lain tak bukan adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah. Sejarah hidup Nabi. Lahir 40 tahun jadi Rasul. Meninggal. Ini harus ada di kepala orang Islam ini semua. Bapak ibu harus bisa menceritakan ini ke anaknya. Ya, ma, Nabi kita itu siapa? Nabi Muhammad lahir tahun gajah, habis itu mati. Tak tahu dia ceritakan Nabi. Lebih mencintai daripada anak, ajak anak sholat, Perintahkan anak nutup aurat, jaga anak agar melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, berikan anak buku-buku tentang Nabi. Tadi Ananda membaca surat pendek, menceritakan artinya. Masya Allah, itu tanda cinta kepada Nabi. Yang penting bukan maulidnya, tapi caranya. Akan datang kalau tak mau maulid pakai acara ceramah, oke okay, tak usah buat ceramah. Jadi apa? Lomba cerdas cermat isi kandungan sejarah Nabi. Seratus soal bagikan sebulan sebelum maulid, bagi anak-anak hafal. Habis itu pertanyaan. Kapankah Nabi lahir? Tet, 12 Rabiul Awal. Pertanyaan kedua, hari apakah Nabi lahir? Senin. Ah, mudah sekali. Ketika Nabi lahir, musim apakah zaman itu? Buat program hatam kitab sejarah Nabi. Perusahaan, PT, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, baik yang berkepala maupun tak berkepala, Ah, bagikan buku sejarah Nabi. Habis itu lomba atap. Siapa yang paling cepat atap? Ah, buat. Tapi ingat, bukan cepat-cepat aja. Ini buku yang paling bagus. Ar-Ra'id Al-Mahtub. Ini Arabnya. Saya tak bisa baca Arab Pak Ustaz. Ini terjemahan Indonesia. Indonesia pun tak bisa saya baca Pak Ustaz. Asal saya baca kunang-kunang mata saya ditulis dalam bahasa Arab dan Urdu oleh Sofio Rahman Al-Mubarakpuri. Versi bahasa Arabnya dianugerahi juara pertama Liga Muslim Dunia dalam Islamic Conference of Sirah menyusul kompetisi terbuka buku sejarah Rasul tahun 1979. Buku ini bersaing dengan 170 manuskrip lain, 84 dalam bahasa Arab, 64 dalam bahasa Urdu, 21 dalam bahasa Inggris, satu bahasa Perancis dan bahasa Hausa Afrika. Menang juara satu. Beli Alhamdulillah Pak Ustaz sudah kami beli. Udah baca, masih bersampul plastik. Lomba baca Barzanji. Ah, Barzanji. Siapa itu Barzanji? Nama orang. Syekh Zainal Abidin Ja'far Ibnu Hasan Ibnu Abdul Karim Al-Husaini asy Zuri Al-Barzanji. Wafat tahun 1177. Ini kitab. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim ويبارك عليه الله الله benar itu kitab mau menyambut anak lahir berjanji acara akikah berjanji acara anak menikah berjanji itu tradisi di tempat kita kalau di Jawa mereka tidak baca berjanji baca apa burdah kalau di di Kalimantan mereka baca simtud duror. Isinya apa? Solawat, puji-pujian pada Nabi. Simtud duror, burdah, barzanji. Maulid al-barzanji. Buat lomba sama Zanji. Lomba marhaban. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Buat lomba solawat Lomba Solawat Arab itu Ada solawat Jawa Lir ilir, lir ilir. Salatullah, salamullah. Eh, itu selawat Jawa. Selawat Sakai belum ada lagi. Apa bukti cinta kepada Nabi? Banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang berselawat satu kali dibalas Allah sepuluh kebaikan, dihapuskan sepuluh kesalahan, dinaikkan sepuluh tingkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa tanda cinta kepada Nabi? Jaga warisan Nabi, baca Quran. Ini orang baca Quran di mana nih? Di kereta api. Di Mesir. Sudah baca Quran hari ini? Tuh, di Mesir. Biasa fenomena orang baca Quran di kereta api, di bus. Nih, apa tanda cinta kepada Nabi? Bukti cinta pada salat berjamaah. Asyalal lumpuh lam yamna'hu minal jamaah. Lumpuh tak membuatnya tak hadir salat jamaah. Famadza man'una? Famadza mana'ana nahnu? Apa yang mencegah kita? Tengok salat berjamaah masjid. Orang tegak dia pergi kursi. Nih, NYPD New York Police Department Polisi Amerika Muslim sholat berjamaah Ini baru jadi uh, Hansip sudah tak sholat Mohon maaf Pak Ansip jangan berlaku singgung. Polisi soalnya. Habis. Itulah gaji kita malam ini. Intinya adalah binah dan maulid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 45 menit sebelum Isya 45 menit setelah Isya Pas 90 menit kaji kita malam ini Oh banyak lagi Memang ada sholat wajib di kodok Tolong diterangkan Pak Ustadz Kalau Bapak Ibu tobat sekarang Tobat Tobat Lalu sholatnya tinggal Berapa lama sholatnya tinggal Sholat saya tinggal 10 tahun Itu wajib di kodok Diganti Sepakat empat mazhab Nanti kalau dibilang soman aja yang buat-buat Tolong tulis di Jangan bilang somat yang buat. Ah tulis di tulis di Google. Kalau mau nengok pendapat ustaz lain, search search search Google uh, Sarwat Kodok. Hmm, ustaz Sarwat. Suara tulis di Google Sarwat Kodok lengkap dalil-dalilnya. Nanti saya yang buat orang tak percaya. Apa Ustaz Somad itu ngawur? Nah, Sarwat Kodok. Ustaz Sarwat ini dari mana sekolahnya? Taman Lipiah. Sepakat empat mazhab tentang sholat kodok. Ada Ustaz memfitnah saya. Dibilangnya di radio, Somad itu pembohong. Menyebarkan hadis palsu. Nah, saya buat makalah 50 halaman tentang hadis. Hadis-hadis tentang sholat kodok. Nah, sampaikan ke dia. Saya kasih ke Ustaz Dr. Saidul Amin. Kasih ke dia bang. Kalau dia mau saya siap. Sampai sekarang dia tak datang-datang. Entah sudah mati, entah apa Allah Allah. Orang berani ngomong di belakang aja. Di belakang berani ngomong, udah dikasih tak mau. Dah, ini tentang masalah sholat qada. Cara gantinya gimana? Setiap habis sholat langsung qada. Habis sholat Isya tadi langsung Habis Isya zikir baca doa sholat ba'diyah qada. Usolli fardal Isya arba'a raka'atin al Qada bukan kobok. Kobok ganti. Berapa tahun? Berapa tahun tinggal? 10 tahun. Nah, gantilah. Tinggal 10 tahun. Sekarang 2016. Berarti lunasnya 2026. Israel datang 2020. Tapi jangan gara-gara ini yang anak-anak muda ini tak sholat. Main futsal dari jam 3 sore sampai jam 1 malam. Kau tak sholat? Ganti aja nanti bro. Oh jangan. Boleh. Mantaraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja faqad kafara jihar. Tapi yang sudah lewat yang lalu-lalu mesti diganti. Tak cukup lunas, tak bisa. Berarti kita boleh melakukan ibadah sunnah berbeda cara dengan Rasulullah Namun masih dalam koridor syariat Seperti yang dilakukan sahabat Misalnya kita sholat tahajud Dengan membaca surat Al-Quran panjang Dengan membuka mushaf Semua itu dilakukan agar Allah cinta kepada kita بسم الله الرحمن الرحيم Alif Lam Zalikal Boleh tak solat buka musab? Boleh Siapa yang melakukannya? Huzaifah Maula Aisyah Huzaifah Maula Aisyah Sahabat Nabi melakukan Solat sunnah. Buka Tapi sendirian Solat sendiri Jangan waktu jadi imam dibacanya pingsan makmum di belakang Nanti malam adik-adik mahasiswa Anak-anak muda mau pulang Solat mau buka Quran, quran Bacalah Sekhatam Pak Ustaz. Bacalah asal kuat aja. Jangan tapi jangan gara-gara baca Quran malam ini besok tak kuliah. Hari ini adalah hari ibu 22 September. Mother Day. Setiap tahunnya dirayakan oleh kita di Indonesia dan di luar negeri. Saya tak ingat hari ini hari mak. Bagaimana hukum merayakannya? Orang yang ikut merayakan hari ibu, mantasab tasabbaha qawmin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Hari ini dibawakannya bunga, dibelikannya makanan, dibelikannya baju untuk emaknya. Habis itu baru ditengoknya lagi tahun depan. Setahun sekali. Kalau sayang sama ibu, bukan begitu caranya. Jaga dia, rawat dia. Ummuka, ummuka, ummuka. Orang barat tak perlu mengajari kita bagaimana berbakti kepada ibu. Orang barat berbakti kepada emaknya, begitulah caranya. Setahun sekali. Orang Islam dah, Saya bangga dengan preman, betatu, Pogap tulis satu. Apa tulisnya? I love Awak Den. tuh nah, apa orang barat ini. Kasihnya bunga, nangis-nangis. Habis itu dia lupa. Bahwa orang barat lebih sayang pacarnya daripada emaknya. Orang Islam enggak. Apa antara berbuat dengan memberikan hadiah pada hari ibu dibolehkan? Kasih hadiah jangan hari ini. Setiap hari kasih hadiah sama mak. Pulang dari mana-mana, belikan pakaian, pulang dari luar kota, belikan, belikan makanan. Ustaz ada ngasih hadiah hari ini? Tidak ada. Ada saya kasih hadiah mak saya hari ini. Setiap hari saya kasih. Jangan ikut-ikut orang kafir. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Ini orang kafir punya cerita. Tak usah dia mereka mengajari kita berbakti pada orang tua. Apa hukum memajang foto anggota keluarga yang sudah meninggal dunia di rumah? Niat kami adalah biar kami tak lupa dengan anggota keluarga yang sudah meninggal tersebut. Orang yang melarang memajang foto, dia katakan foto itu sama-sama berhala. Foto sama dengan patung. Maka patung hukumnya haram. Bapak ibu yang di rumahnya ada patung gajah, ada patung bunga. Bunga boleh? ada patung burung merpati haram karena di dalam patung itu ada setan malaikat tak mau masuk ke rumah kalau di rumah itu ada patung malaikat yang tak masuk malaikat membawa rahman. malaikat maut masuk nah orang yang mengatakan patung sama-sama foto maka kata dia tak boleh patung sama dengan foto tak boleh tapi ulama yang mengatakan patung tak sama dengan foto kalau patung itu dicetak matanya, diukir, dipahat, dibentuk. Kalau foto enggak. Ini gambar jam 9 kurang 10. Lalu saya ambil pakai alat. Tak sama foto dengan patung. Begitu kata Sudah saya bahas di dalam buku 37 masalah populer. Syekh, apakah sama foto dengan patung? Tak sama. Syekh Ibn Usaimin mengatakan tak sama foto sama patung. Syekh Yusuf Qardawi mengatakan tak sama foto dengan patung. Ustaz bagaimana hukum merayakan ulang tahun dengan meniup lilin seperti kebiasaan berkembang di masyarakat? Bagaimana sebaiknya? Mantasam baqa biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi orang kafir maka dia bagian dari orang kafir. Dalam riwayat ditambahkan Abdullah bin Umar wa usyra yaumil qiyamati ma'ahum. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang kafir. Orang Majusi meniup api. Maka nanti di akhirat dibangkitkan dia sama Majusi, sama Cuyun Fa, sama Jet Li, sama Jackie Chan, sama Ahok, sama Haritanya. Ustaz, zakat mal itu siapa yang berhak menerimanya? Apa perlu akad? Zakat mal itu yang menerimanya? 8. Inna sadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa sabil. Apakah pakai akad? Pakai akad sah, tak pakai akad sah. Aku serahkan zakat malku tahun ini kepada engkau oh tunai. Lalu yang menerima itu berdoa barakallahu laka fi malika wa barakallahu ka fi ma ataita. Andai dia pakai langsung ke bank di Malaysia orang tak bisa pakai akad karena pakai kartu gesek. Pakai kartu gesek. Mana mungkin dia pakai akad? kartu, aku bayarkan ini. Aku terima, aku terima, aku terima. Nah, seperti apa akadnya? Aku bayarkan zakat malku tahun ini kepada engkau tunai, aku terima. Wasalli alaihim doakanlah mereka ya Muhammad. Itu dalilnya mendoakan orang yang membayar zakat. Pak Ustadz, berarti orang yang dulu lebih dijamin masuk surga daripada orang zaman sekarang. Karena muslim sekarang tidak mampu melaksanakan amal seperti itu. Jika masalah minum air Quran tadi, bagaimana apabila minum air rendaman tulisan Al-Quran? Itulah maksudnya. Ditulis Allah la ilaha illallah qayyum masukkan ke dalam. Itu cara pertama. Cara yang kedua ditulis di mangkok nih ha. Ambil spidol, tulis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dituangkan air ke dalam, air minum. Begitu caranya. Memang itulah dia udah. Berarti orang yang dulu lebih baik amalnya dari kali kita. Jangan bersedih hati. Al ibadatu fil haraji. Orang yang beribadah pada di akhir zaman nanti kata Nabi, orang yang beribadah di akhir zaman nanti kahijratin ilayya sama seperti orang yang berhijrah kepada Anak-anak muda yang sekarang istiqomah, yang lain main Twitter, BBM, WhatsApp, yang lain sibuk diskotik, yang lain di koro-koro sampai subuh. Tapi dia tetap istiqomah. Pahala dia seperti berhijrah bersama Nabi SAW. Mudah-mudahan anak-anak muda kita istiqomah insyaAllah. Amin. Yang tua-tua istiqomah juga. Ustaz, bagaimana hukum doa selamat kenduri yang biasa dilakukan di kampung-kampung? Apa isinya? Doa, berdoa boleh. Apalagi isinya ngundang orang makan boleh. Apalagi isinya membaca ayat Quran boleh. Di mana letak haramnya? Haram nih. Mana letak haramnya? Tak tahu lagu, pokoknya haram. Bisa. Di mana haramnya? Maulid itu bid'ah. Apa isinya? Baca Quran. Apa isinya? Duduk bersama. Apa isinya? Makan-makan. Apa isinya? Tausiah. Di mana haramnya? Pokoknya kata guru kami haram. Di mana haramnya? Kau banyak-banyak tanya ini haram. Kalau kita baca Quran surat sajadah, apakah kita harus melakukan sujud sahwi? Kalau baca ayat sajadah, nama sujudnya sujud tilawah. Wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. سجد وجهه للذي خلقه wa basarahu bihaulihi, wa وقوته saya tak hafal Pak Ustaz Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Jafar junubuhum 'anil madaji junubuhum ya Sujud itu terbagi berapa Pak Ustaz? Cici loro telu. Sujud yang pertama namanya sujud sahwi. Kalau kebetulan imamnya lupa atau meninggalkan sesuatu. Yang kedua namanya sujud tilawah. Kalau kebetulan baca ayat sajadah. Yang ketiga sujud syukur. Sujud syukur itu apa? Dapat nikmat. Orang Islam kalau berdapat nikmat syukur. Pak, Tanah bapak ternyata ada sumur isinya minyak dibeli oleh Cepron. Jadi dapat berapa saya? Bapak dapat 5 miliar. Apa? Mati kontan. Kalau orang Islam tidak. Berapa 5 miliar? Alhamdulillah. Langsung sujud. Tak perlu berwuduk. Tidak perlu pakai takbir, langsung sujud. Tapi dalam mazhab Syafi'i katanya toharah, tapi mazhab yang lain langsung sujud. Allahu akbar. Apa bacaannya? Subhanallah Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jantung itu tak normal, ketika bersujud jantung menjadi normal. Begitu hebatnya orang beriman. Teman saya dapat bonus tahunan sejumlah 150 juta. Eh, oh 15 juta. Apakah kena zakat? 15 juta. Maka digabungkannya lah dengan yang lain. Gaji dia berapa selama ini dapat? 4 juta. 4 juta sudah kena. Karena 4 juta kali 12 bulan 48 juta. Sedangkan zakat itu batasnya berapa kena? 85 gram kali 500 ribu 42 juta 500. Bagi 12 bulan 3,6. Yang mendapat 3,6 sudah kena. Nah, gaji kamu berapa? Pendapatan? Eh, empat 4 juta Pak Ustaz. Kebetulan dapat bonus 15 ya. 15 tambah 4 sama dengan 19 juta. Keluarkan 2,5 persen. Gaji berapa? 4 juta. Yang lain ada Pak Ustaz, apa namanya? Uang tunjang, uang tunjuk, uang sikut, uang sipak, uang sundul, uang tanduk. Ada uang tunjuk, ada uang tunjuk. Sekali tunjuk. Makanya sering-sering tunjuk. Coblos nomor satu. Coblos nomor satu. Uang tunjuk namanya. Ah. Bagaimana hukumnya jika seorang bermuka dua? Hai. Ada mukanya dua bermuka dua itu maksudnya munafik. Innal munafiqin orang yang munafik fidarkil asfali letaknya di kerak neraka jahanam. Doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq, jauhkan aku daripada munafik. Bagaimana kalau orang itu bicara halal haram tapi masih mengerjakan yang haram? Maka kita ini berusaha menjauhkan diri dari yang haram. Anak-anak muda, dikasih kultum di kampus. Berikut ini marilah kita dengarkan kultum dari gubernur kita. Gubernur apa? Gubernur BEM. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Pacaran itu haram. Balik dari kampus berdua. Dan Ustadz Somad, mohon saya tidak bisa hadir hari ini karena kebetulan ban saya kempes. Tolong Ustaz jangan buat saya alpa ya Mendengar dia ban kempes terbayang saya Ban kempes dia di tengah jalan panas terik Tiba-tiba oh sedihnya Akhirnya saya tulislah izin Begitu keluar saya dari kampus Nampak saya dia berbonceng berdua Sama cewek tak pakai jilbab Baju kulit Saya ambil HP saya, saya rekap saya rekam sampai ke simpang sampai ke simpang lampu merah polisi eh tangkap polisi pula nanti. Rekamannya ada. Ah, pas masuk kelas saya tengok. Ada temuan nih, mana Pak Ustaz? Yang nipu saya itu ditunjukkan Allah taala. Alhamdulillah. Tipulah saya lagi. Allah. Apa Ustaz buat? Yang itu langsung saya buat ah sebesar-besar. Ah, alfa alfa alfa. Bagaimana hukumnya menikahkan saudara perempuan melalui telepon? Tak bisa. Harus pakai satu majelis. Akad harus satu majelis. Aku nikahkan engkau dengan adikku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apalagi zaman sekarang banyak penipuan. Suara bisa dibuat mirip. Maka kalau dalil itu mengandung ihtimal saqata istidlal. Halo, ya, aku nikahkan engkau dengan apa? Kunikahkan engkau dengan apa? Rupanya pakai TM. Apabila kemudian tidak jelas status perkawinan saudara perempuannya itu tanpa suaminya itu, apakah saudara laki-lakinya berdosa? Apabila kemudian tidak jelas status perkawinan kedua perempuannya itu tanpa suaminya itu, maka apakah laki-lakinya berdosa? Wali pertama ayah. Ayahnya mana? Ayah sudah meninggal, kakek, datuk, grandfather. Tak ada mbaknya, tak ada abang. Abang tak ada, adik. Maka abang bertanggung jawab. Adik pulang. Kau itu siapa? Suamiku. Nikah di mana? Di sana. Wali siapa? Kami beli wali bang. Bisa pula wali dibeli. Akadkan ulang. Malah tak menyelesaikan masalah. Duduk di sini. Duduk. Laki-laki sini. Saksi dua orang. Mahar mana? Cincin. Aku nikahkan engkau dengan adikku. Aku marah betul sama kamu. Aku nikahkan engkau dengan adikku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah, sah, sah. Lah, sah. Gitulah dia. Jangan main-main. Abang. Alah Ustaz Somad tu berani ngomong aja tu. Adik dia pun pacaran. Saya kasih tahu, saya adik-beradik laki-laki, tak ada perempuan. Bertepatan pada hari ini 22 Desember merupakan hari ibu dan dua orang mengingatkan saya hari ibu. Maka kebiasaan kita adalah membuat ucapan selamat hari ibu. Jangan katakan kita. Saya tak ada mengucapkan hari ibu ke mak saya. Tak ada saya ucapkan hari ibu ke mak saya. Akan tetapi ada beberapa ustaz berpendapat bahwa mantum ini merupakan produk Yahudi. Bukan beberapa ustaz. Memang semua ustaz mesti berpendapat seperti ini. Agar kita secara tidak sadar mengikuti langkah Yahudi. La tatabi'unna sunanan ladhina min qablikum. Kalian akan tradisi, ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bizra'in shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sahasta. hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, kamu pun ikut juga ke dalam. Ikut acara apa? Valentine. Ikut acara apa? April Mop. Ikut acara apa? Jingle Bell. Ikut acara apa? Merry Christmas and Happy New Year. Ikut acara apa? Mother Day. Orang kafir punya produk. Jangan ikut. Dulu kita diperangi dengan meriam, dengan pedang, dengan tombak. Hari ini kita diperangi dengan apa? Brand wash, brand otak, wash cuci. Brand wash, cuci otak. Kalau laundry cuci baju. Menurut pendapat Anda, apakah pegawai di bank negeri ataupun swasta yang mereka terima setiap bulannya haram? Haram haram, haram. Karena seperti yang kita ketahui, setiap bank pasti ada ribanya. Apakah dosanya kena kepada pegawai semua sampai security, sampai office boy, sampai cleaning service, kena semuanya. Cuman beda sama ulama Saudi Arabia dengan Syekh Qardawi. Ulama Saudi Arabia resign. Pokoknya kalian resign. Tapi kalau Syekh Qardawi kata dia, kalau kalian darurat, anak sedang hamil tua, mau lahir, rumah sewa, oke okay lah. Karena darurat. Daripada dia keluar jadi gelandangan, boleh. Tapi tak boleh seumur hidup darurat. Kau udah keluar, darurat Pak Ustaz. Jumpa tahun depan udah keluar, darurat Pak Ustaz. Sampai kapan? Nunggu pensiun Pak Ustaz. Oh, tak bisa. Keluarlah. Bagaimana hukum mendengarkan musik? Kalau musiknya tak baik, haram barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik, tak apa-apa. Salah. Bila Israel datang memanggil Boleh Yang tak boleh kiam racun, kucing garong kabi gam, Kucu-kucu hotai What can I do for you? Haram Yang mendengar mengangguk Yang menyanyi mengangguk Dua-duanya tak paham Doa untuk orang yang melahirkan apa Pak Ustaz? Doa untuk orang yang melahirkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul azana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau menjadikannya mudah, maka mudahkanlah saudari kami yang akan melahirkan ini ya Allah. Bacakan ayat-ayat ada tadi ayat. Yang tadi itu ayat ayat Quran, ayat dalam Quran. Ayat apa? Pangkal surat Al-Baqarah, Al-Fatihah. Al-Fatihah, pangkal surat Al-Baqarah sampai ayat kelima ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tiga ayat terakhir lillahi ma fis samawati sampai habis. Qul huwallah, qul amrul falak, qul amrul binas. Bacakan, minumkan. Mengusir hantu setan jebalang tanah. Udah saya baca kok setannya tak pergi. Sesama setan dilarang saling mengusir. Seperti apa urutan 10 tanda kiamat besar yang sebenarnya? Karena dalam hal ini banyak ustaz maupun buku yang berbeda-beda. Nabi tidak pernah menyebutkan satu, dua. Sama macam rukun iman. Hadisnya banyak versi. Maka disusun ulama. Menurut versi ini susunannya begini. Menurut versi ini susunannya begini. Karena hadisnya tidak satu. Maka disusun oleh ulama dengan banyak versi. Siapa Imam Mahdi sebenarnya? Imam Mahdi, hadis tentang Imam Mahdi, sahihnya ada, dhaif ada, palsu ada. Adapun uh, Ibnu uh, Abdurrahman Ibnu Khaldun mengatakan hadis tentang Imam Mahdi hadis palsu karena Ibnu Khaldun di zaman dia banyak betul orang ngaku Imam Mahdi. Akhirnya dia katakan tak usah percaya Imam Mahdi. Imam Mahdi hadisnya ada yang sahih bahwa di akhir zaman akan datang dia keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dia bukan Imam Mahdi versi Syiah yang mengatakan Imam yang ke-12 sedang mereka tunggu-tunggu sekarang. Bukan. Tiga, siapa pula Dajjal? Dajjal mirip macam Isa, bentuknya mirip, mukjizatnya mirip. Dia tunjuk langit, turun hujan. Dia tunjuk bumi, tumbuh tanaman. Ditunjuknya mayat, kum orang mati jadi hidup.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 Siapa itu Yakjud dan Makjud? Yakjud dan Makjud, menurut Syekh Tahir bin Asur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Ya'jud wa Makjud adalah Mongol, Jengiskan, Kubilaikan, Kulaguhan Dari Mongol, mereka berada di balik tembok. Tembok apa? Tembok Cina. Mereka itulah yang keluar menghancurkan Bani Abbasiyah. Sampai-sampai kuda bisa menyeberang di sungai Efrat dan sungai Tigris. Begitu menurut Syekh Tahir bin Asur. Lima, mengapa banyak umat Islam diam saat umat Muslim di tanah Syam dicabik-cabik? Apakah ada hadis yang pernah Rasulullah sampaikan mengenai penderitaan umat Islam di Syam? Barakallahu lana fi syamina, barakallahu lana fi syamina. Innal malaikata tad'u ajnatihata li ahli Syam Nabi banyak menyebutkan tentang perkara negeri Syam. Nanti di akhir zaman, Syam. Orang yang tak peduli kepada negeri Syam, tak diakui imannya. Malam yahtam bi amril muslimin. Siapa yang tak peduli kepada orang Islam, laisa minhum. La yu'minu ahadukum. Kamu tak beriman. Hatta yuhibba balik akhi. Sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi. Sama seperti sayang pada diri sendiri. Negeri Syam bukan masalah politik. Negeri Syam adalah masalah iman. Iman. Iman. Yang menguasai Syam itu sekarang tiga. Kristen, Syiah komunis, Putin Syiah Kristen. Hati-hati. Maka umat Islam kita pun juga akan tiga. Syiah akan naik, Kristen akan naik, komunis akan naik. Sama kasus kita. Maka kalau kita dari sekarang kuat-kuat, hati-hati. Apakah kita sudah berada di akhir zaman? Ya. Apakah benar ketika fitnah akhir zaman tiba iman seorang muslim berada di Syam? hadisnya sahih, apa maknanya? Bukan berarti iman di Indonesia tak ada puncak keimanan negeri Syam. Mulut hancur, anak mati. Orang kalau tidak kuat-kuat iman. Syam itu berapa? Empat. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Yang agak aman, Yordania. Adapun Lebanon, gonjang-ganjing. Yang dua paling parah. Negeri uh, Palestina dengan Suriah. Mereka itu iman yang paling kuat. Kalau mau mereka bisa ditransmigrasikan ke pulau-pulau di Riau. Tapi mereka tak mau. Kami mau mati syahid di sini. Iskariman, Aumat syahidan. Itu mananya. Bukan berarti kita tak beriman. Puncak iman di negeri Syam. Bagaimana peran kami sebagai pemuda di Indonesia pada saat ini? Apa yang harus kami lakukan di saat ini? Seperti tidak dipandang. Kami takut Islam di Indonesia seperti umat yang ada di Turki. Apa yang perlu kami lakukan sekarang? Sholat subuh besok. Ini berteriak di jalan, Allah Akbar, Allah Akbar. Subuh bangun jam 9. Salat subuh kalian berjamaah. Terus istiqamah. Tim, jangan one man show. Tim, tim yang solid. Nabi Muhammad ada ada orang tua jangan sampai tak menghormati orang tua Abu Bakar Siddiq ada anak muda yang cerdas siapa dia Ali bin Abi Thalib ada pemuda yang kekar dan perkasa berotot pemenang juara gulat Ali uh, uh, Umar bin Khattab Perempuan jangan tak dikasih peran. Asma binti Abu Bakar, Khadijah, Aisyah, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalsum Ah, ini bekerja sama. Tim, itu yang kalian buat. Apakah merokok itu haram? Merokok haram menurut fatwa Mufti Mesir Syekh Nasir Farid Wasil. Merokok haram menurut Saudi Arabia. Merokok haram menurut Muhammadiyah. Merokok haram bagi ibu hamil dan menyusui bagi anak-anak dan orang sakit. Sedangkan bagi orang yang sehat makruh menurut Majelis Ulama Indonesia. Ustaz merokok atau tidak? Saya tak merokok. Waktu tes dosen ditanya, Anda merokok? Tidak. Kok bibir Anda hitam? Ya saya hitam, bibirnya hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Ayak-ayak wae. Dalam sejarah Raja Asoka, A tidak, Soka sengsara, Asoka tak pernah sengsara. Makanya orang Indonesia banyak yang tak ingin sengsara, diminumnya kamput merek Asoka. Setelah diminum tak sengsara. Sengsara kau? Tidak, apa Maaf. Dalam sejarah Raja Asoka, Kaisar Romawi Konstantin menyebarkan agama dengan kekuasaan. Kita juga punya Raja Salman dan Erdogan dalam memperjuangkan agama Islam. Tapi mengapa pemimpin kita yang beragama Islam seakan tak peduli dengan agama yang dianutnya? Bagaimana cara kami sebagai pemuda Kalian dari sekarang latihan kepemimpinan diawali dari Kosma, ketua Senat, ketua BEM, ketua nanti kalian masuk partai politik, kalian yang akan memperjuangkan ini. Abdul Somad dapat pahalanya karena sudah mengarahkan kalian. Saya optimis Riau akan dipegang oleh orang-orang yang insya Allah anak-anak muda yang semangat luar biasa. Wah, amin ya rabbal alamin. Jika ada pengacara yang melakukan pembelaan kepada orang yang salah, bagaimana hasilnya? Haram. Duit haram dikasihnya ke anak, anak makan haram, dikasihnya ke bini, bini makan haram, dia sendiri makan haram. Pertama makan haram satu titik, lama-lama titik hitam, hitam, hitam, hitam hati, hitam mata, hitam telinga, muka pengacara itu ini hitam, hitam, hitam. Kenapa? Gara-gara makan haram. Kalau ada kawan kita, nasihati dia. Hmm. Kau kulihat makan harap, berhentilah kau makan harap. Kau kuruku kasih setengah, ah, ah, nanti kita carikan dalil. Berapa pahala yang didapat kalau sholat berjamaah di rumah dengan keluarga? Tidak ada sholat berjamaah di rumah. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Tapi katanya Nabi pernah solat, makmumnya Anas bin Malik. Pernah dia solat, makmumnya Abdullah bin Abbas. Itu solat tahajud malam. Adapun solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Salah satu amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat pada orang. Apakah ilmu yang diajarkan dengan tarif bayaran akan tetap menjadi amal jariah? Ustadz yang memakai tarif ustadz setan. Pakai bandrol. Misalnya seorang guru les dan kursus memasak. Nah, itu bukan guru agama dapat les, kursus masak, tata boga. Adik-adik sekalian, cara masak begini, masukkan minyak, masukkan ini. Dia pasang tarik. Kalau tidak, dia nanti dibodoh-bodohi orang. Apakah seorang muslim akan mendapatkan pahala apabila mengajarkan ilmu kepada non-muslim? Ilmu apa? Ajarkan mereka menembak. Kita ajarkan mereka menembak untuk menembak kepala kita. Nih, eh, nanti nembak gini ya. Ah, ini, ini. Mana yang mau kau tembak? Ah, ini tembak. Nah, ah, tembak, tembak. Tak diajarkan dia menembak kepala kita. Misal kita mengabdi kepada masyarakat Papua yang mayoriti Kristen, saya khawatir juga ini dilakukan, maka mereka akan durhaka pada Allah seperti kaum Bani Israel. Kalau dengan keberadaan ibu dokter suster di sana membantu mereka melahirkan, tiba-tiba bisa berdakwah, dengan dakwah itu mereka masuk Islam. Mereka mau melahirkan, orang Papua melahirkan payah, lalu dibacakannya doa. Lahir langsung. Sejak itu dia bersyahadat, mantap, bagus. Dia tidak LCMA, tidak doktor, tidak dari Azhar, tapi dengan ilmu kedokteran berawat bidannya bisa dia mengislamkan orang kafir. Mantap, bagus. Apa salahnya? Apakah kelahiran anak itu takdir Allah atau naluri manusia? Misalnya ada orang sudah punya dua anak, tapi mereka ingin menambah anak. Tiba-tiba ternyata anaknya selalu sakit-sakitan hingga besar. Padahal apabila mereka tidak menambah keturunan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Anak itu rezeki dari Allah. Anak Ustaz berapa? Satu orang. Ustaz pakai KB ya? Tidak. Kenapa satu? Memang itu dikasih Allah Ta'ala. Allah udah diukur. Ini somat ini kalau ku kasih banyak tak terurus. Dore mi do, dore sol pamiredo. Satu ni adalah untuk kau kata dia. Didiklah satu. Al-kalbus al-aswad setan. Apakah itu hadis? Hadis. Uktuluhu bunuh anjing hitam setan. Kenapa anjing hitam itu disebut setan? Karena setan mudah menyerupai anjing hitam. Kata Isa Daud, dia berdialog dengan jin Islam. Katanya ditanya, eh jin Islam, kenapa kalian mudah menyerupai anjing hitam? Karena bentuk kami mirip anjing hitam. Jadi dia tak terlalu jauh merubah dirinya. Hidungnya, telinga naik ke atas. Warnanya hitam. Oh, jadi jin itu hitam, bukan merah. Adapun yang selalu dipasang stiker Red Devil, Black Devil. Bahwa dia dari api, ya. Tapi warnanya mendekati anjing hitam. Mengapa anjing hitam yang disebut? Karena anjing haram. Kenapa tak kucing hitam? Kucing tak haram dipegang, dimakan baru haram. Kalau anjing disentuh air liurnya, penyakit kulitnya basah dia, kena hujan, menyenggol kita, mesti sama, siram enam kali air bersih, satu air bercampur tanah. Mengapa negeri Syam diistimewakan Allah Subhanahu wa taala? Karena di sana Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Harami ila Masjidil Aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Orang banyak. Kenapa yang dipilih Allah Nabi Muhammad itu hak prerogatif Allah. Bumi banyak, kenapa yang dipilihnya bumi Syam itu hak berat. Jangan kita gugat. Kita tak bisa menggugat Allah. Saya tak maulah ikut Allah. Kenapa dipilihnya Muhammad? Saya maunya nabinya orang Melayu. Oh tak bisa. Sebuah kasus, seorang tukang bangunan, dia ditawarkan proyek buat gereja. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Haram. Tukang las. Melas apa? Dibuat las salib. Haram. Tukang buat pahat. Kerja di tukang las. Apa yang kau buat? Santa Maria, Yesus Kristus, Aram, Memasang patung, Aram Tak ada barokahnya. Cari rezeki kerja yang lain, yang lebih barokah. Kita minta kepada Allah, wa barokatan rezeki. Saya sedang sholat sunat Ustaz. Tiba-tiba ada orang masbuk. Dia mengira saya sholat fardu. Apakah saya harus mengimami dia? Kita tak pernah ngangkat diri kita jadi imam. Dia ngangkat kita jadi imam. Itu pokoknya bahu kita. Saya itu yang sholat sunat. Tiba-tiba datang orang nepuk bahu saya. Apa sikap saya? Kuatkan takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Karena kalau saya tak kuat, gimana dia mau bangkit dari sujud? Takkan diintipnya. Dapat pahala jamaah? Dapat menurut mazhab syafi'i. Mazhab syafi'i saja. Hanafi, Maliki, hamba linda. Kalau kita berpaham-pemahaman tak dapat, lalu dia makmum bersamping, kita kuatkan takbir kita. assalam kita kuatkan assalamualaikum warahmatullah, dapat pahala berjamaah. Itu hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Saya dua tahun di Maroko tak pernah nengok orang Maroko tepuk bau. Ikut. Karena dalam mazhab Maliki tidak ada itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada, maka tempat kita banyak. Ustaz dalam perayaan suatu agama bagaimana cara sikap kita dalam menanggapi perayaan agama tersebut yang bukan jalur kita tapi teman kita yang non muslim ingin kita mengucapkan kepadanya bagaimana cara kita membangun sikap toleransi dengarkan video ini sama dia video kemarin di masjid uh, masalah Natal masjid Uir banyak Pokoknya tak perlu adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu ceramah. Tinggal kirimkan aja. Share, bagi ke dia. Berapa nomor WA nanti? Nanti kasih ke dia. Dengarkan ini baik-baik. Masalah dia marah sama saya, tak apa-apa. Ngamuk dia sama saya, tak apa-apa. Saya tak kenal aja kok. Ustaz, siapa Zulkarnain itu? Kenapa disebutkan dalam Quran? Juz 15, surat Al-Kahfi. Zulkarnain. Zul punya Kornain tanduk. Zul Kornain punya dua tanduk. Tak cocok, bukan itu maknanya. Zul Kornain orang yang punya kekuasaan. Siapa dia? Sebagian menyebut dia nabi, sebagian menyebut dia adalah orang yang adil. Makanya orang barat menyebutnya Alexander the Great, Zul Kornain Iskandar Zul Kornain orang yang berkuasa adil. Al-Quran ingin mengajarkan kepada kita, orang Islam mesti punya kekuasaan dan adil. Ada yang Nabi, Nabi Daud. Dia punya anak namanya Nabi juga, Raja. Nabi Sulaiman, King Solomon. Bapaknya King David, Raja di Raja. Tapi ada yang tak Nabi. Siapa dia? Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain. Sebagian mengatakan satu, sebagian mengatakan lain Alexander, lain Iskandar. Ustaz, imam pengganti tak ada. Imam tetap ada, tapi flu. Ingus. Apakah ingus termasuk hadas? Ingus tak hadas. Sebelum dia maju ke depan, kalau ada yang lain silakan maju. Kalau tak ada, sebelum dia maju dibuangnya ingus itu sehabis-habisnya, sekering-keringnya. Kering habis, habis itu dia baca ayat jangan yang panjang-panjang. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Inna Poina kau Kausar meleleh dia maka boleh dia Eh, karena darurat jangan dia biarkan meleleh wassalamualaikum warahmatullahi boleh kena alasan apa darurat ad-darurat tubihul mahzurat uqtulul aswadaini fi salat. bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat Bunuh dua yang hitam. Apa? Ular sama kala jengking. Kenapa boleh bunuh? Kalau membunuh ular sama kala jengking boleh, apalagi membunuh dua yang meleleh. Ustaz, saya ingin menanyakan apa masalah musik, apa dalil mengatakan akan ada suatu zaman, nanti suatu menghalalkan yastahilluna zina wal khamra wal ma'a wal harir wal ma'azib yastahilluna zina. Mereka menghalalkan zina wal khamra, kamput, narkoba, tua, Khamar wal harir sutra wal ma'azif wal ma'azif artinya alat-alat musik buka buku pikih musik beli buku judulnya pikih Musik Yusuf Al-Qardawi dibahasnya tuntas tentang masalah itu apa yang dimaksud dengan ma'azif kesimpulannya bahwa alat musik al-ghina mithlul kalam al-ghina lagu sama seperti kalam cakap kalau baik baik kalau tak baik tak baik Bagaimana dengan nasib Pak Ustaz? Yaitu nasib yang menggunakan musik contoh lagu Maher Zain Opik. Tak masalah. Lagu Maher Zain Opik, lagu Pasa Ungu yang religi mati. Mati. Lagu mati itu luar biasa bila tiba mati. Itu lagu Krisis tentang ketika mulut terkunci itu di, dibuatkan syairnya oleh Taufik Ismail, penyair kita dari Sumatera Barat, kurang awak mana dibuatkannya syairnya tapi Ismail ketika mulut terkunci ketika tangan bicara dinyanyikan oleh Krisi pingsan dia berkali-kali sampai akhirnya jadilah lagu itu tak lama sudah itu mati dia husnul khatimah saya menerima bantuan pendidikan beasiswa dari kabupaten. Apakah harus digunakan hanya untuk beasiswa pendidikan saja? Kalau sudah dapat beasiswa pendidikan, itu menjadi hak milik kita. Pakailah sesuka hati kita. Mau untuk nikah, mau untuk nikah sekali lagi, diserah. Yang benar itu sholat asar atau sholat asor. Asor. Asor. Sotnya mati. Sukun. Asor. Wal asor. Bukan asor. Wal asor. Sholat apa kau tadi? Sholat asor. Kalau Arabnya. Tapi orang awak. Sholat apa? Asar. Anak-anak sekalian, ayo sholat asar ya. Eh salah tuh. Jadi apa? Sholat asor. Soal asr wal asr innal insana lafi khusr dari mana datangnya berka, perkataan asal ibadah adalah haram kecuali ada dalil al aslu fil ibadati at tawakuf. itu yang betul bukan at tahrim As aslu fil ibadah at tahrim tak ada dalam kitab usul fikih tak ada dalam kitab hadis tak ada dalam kitab tafsir tak siapa yang membuat-buat al aslu fil asya at tawakuf. itu yang betul kaidah Hukum asal al-aslu fil ibadah bukan at-tahrim. Al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Asal daripada ibadah adalah tawakuf. Stop, berhenti. Sampai apa? Sampai ada dalil. Apakah dalilnya am, dalilnya khas, qauli, fi'li, takriri, amal sahabat dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira teknik sholat sampai ratusan rakaat itu Pak Ustaz? Tak ada pakai teknik-teknik. Usolli sunat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. dengan yang pandai ceramah aja. Ustaz pernah tak sholat sampai dari jam sekian sampai azan subuh? Pernah. Kenapa Ustaz ceritakan? Ustaz mau riak, mau sumah. Saya mau cerita bahwa saya tidak ngomong aja. Gimana ceritanya? Saya mau sholat di belakang Imam Masjid Nabawi. Waktu umroh. Jadi gimana caranya? Masuk jam 12. Karena kalau masuk mau subuh tak dapat. Masuk jam 12, Gimana caranya? Jangan minum banyak. Kalau minum nanti terkencing-kencing. Kan sejuk, dingin. Dari mulai maghrib itu tak ada minum. Tahan. Ambil wudhu. Menahan minum nih. Menahan kentut nih yang payah. Bisa biru muka kita nahan kentut. Ya, jaket. Ah, duduk. Itu imam depan. Di belakang imam itu polisi. Ah, jarak dua sok. Ah, tegak di belakang. Nah, sholatlah sebanyak-banyak. Dari mulai jam 12 sampai jam setengah 5 azan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sholat aja sebanyak-banyak. Ustaz hitung berapa rakaat? Tak saya hitung, tak berapa rakaat. Terus sampai. Ah, nanti yang pergi oh, umrah pergi apa? Ah, begitulah cara teknisnya. Itu teknisnya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tahan Pak Ustaz di sini, coba aja. Balik dari sini, ah, coba aja. Bagaimana hukumnya mengenai asuransi dan multi level marketing Pak Ustaz? MLM, mulut ke mulut. Mengenai asuransi Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir menyebutkan dua pendapat. Kata dia yang pertama haram karena di situ ada unsur horor, gambling, judi. Yang kedua mengatakan boleh karena di situ ada unsur ta'awun, tolong-menolong. Pilihlah antara dua fatwa ini. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Tentang MLM multi level marketing tak bisa pukul sweeping, pukul rata. Tengok dulu satu-satu. Bila anda tanamkan 3 juta maka anda akan untung nanti dari 3 juta menjadi 30 menjadi ini. Anda akan dapat ini nanti naik kapal pesiar, akan naik pesawat ulang alik, liburannya ke bulan pindah ke planet Mars lalu ke Venus. Jangan lupa ketika dia melambung melambung melambung tanya duit saya modal itu kalau tak dapat balik apa tak balik? Di lambungnya kita sampai kita lupa tanya balik tak duit saya nih? Udah naik ke planet Mars naik, aturan ah, balik ke bumi balik tak duit saya? Mohon maaf Pak, duit Bapak tak balik haram. Duit itu yang dia putar 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 3 ribu orang menjadi 3 miliar. Itu yang diputarnya. Yang untung 3 orang, 3 ribu ditipunya. MLM, ngomongnya pandai. Saya ini kalau tak jadi ustaz jadi MLM. Sudah berapa kali MLM narik saya? Bapak berbakat nampaknya. Nanti naik kita ke planet Mas. Pergilah kau ke planet Mas. Dalam hadis Nabi akhir zaman ada dua peperangan besar. Dua peperangan besar Pak Ustaz. Jelaskan itu Pak Ustaz. Perang dengan Rom satu, Rom, Rom Eropa. Perang dengan Yahudi satu. Sampai-sampai batu berkata, "Ya Ibnu Adam, ya Abdullah, ada Yahudi. Ini di belakangku ada Yahudi. Uktul. bunuh dia." Ada satu pohon yang tak mau bicara. Dia membela Yahudi. Pohon apa? Sajaratul Gharqat. Pohon Gharqat. Subhanallah. Pohon Gharqat itu yang terbakar kemarin banyak. Saya sampai ke perbatasan. Ini kota Rafah. Rafah ini dibagi dua. Satu diambil Israel. Satu diambil Mesir. Sampai saya di Rafah menengok hijau. Apa yang hijau itu? Pohon Gharqat. Ketik di Google. Gharqat enter. Lain dal enter. HP saya tak bisa tulis Arab, belum masuk Islam. Bagaimana cara mengislamkan HP? Play Store, ketik Arabic Smart Keyboard, enter, tulis Warkot, enter, pilih image, gambar, nampak, pohon Warkot, pohon Yahudi. Peperangan melawan Rom, peperangan melawan Yahudi. Manusia akhir zaman akan banyak berjihad di jalan Allah. Akan tetapi dia dimasukkan ke neraka. Apa penyebabnya? Karena dia berperang bukan karena Allah. Berperang ingin ditulis dalam sejarah. Berperang ingin dapat penghargaan muri. Museum Rekor Indonesia. Berperang ingin dapat harta rampasan perang. Lalu perang mana yang litakuna kalimatullahin ulia wa kalimatul kufri ila sufla supaya kalimat Allah agung supaya agama Allah agung itulah yang perang jihad Bagaimana cara kita menghilangkan penyebab tersebut agar kita tidak termasuk golongan? Langkah kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata Kau kenapa tak sholat ke masjid? Saya takut kalau ke masjid nanti saya riak Pak Ustaz. Jadi saya di kamar aja sholat. Sholat ke masjid. Masalah ada orang muji. Eh rajinnya kandaya. Maulah jadi adinda. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita hidup di zaman penuh fitnah. Bagaimana kita membentengi diri dan keluarga? Yang pertama, wasta'inu bisabri wassalah. Salat jangan tinggal. Benteng utama kita adalah salat. Yang kedua, alaikum bil jamaah, berjamaah. Besok malam di mana lagi ada jamaah pengajian? Datang ada pengajian. Tidak mesti pengajian Ustadz siapapun ustadznya asalkan perkataannya baik husma safa dak makadar ambil yang jernih buang yang keruh apa yang harus kita lakukan untuk saudara-saudara muslim di Suriah Pak Ustaz yang punya duit transfer solidaritas Suriah kita berapa kali penggalangan dana di Anur yang tak punya duit doa setiap khutbah Jumat pasti coba dengar khutbah Jumat pasti saya sebut. Allahumma sur ikhwanana mujahidina fi Suriah wa fi Palestin. Amin kata jemaah. Tapi yang tidur mengamin kata Allah. <laughs> Begitu sudah iqamat Allahu Akbar Allahu Akbar. Pendek betul khutbahnya. <laughs> Nah, Bagaimana? Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis kursi tiga orang yang celaka. Siapa dia? Orang yang tidak menjenguk ketika aku sakit. Orang yang tidak menjenguk ketika aku sakit. Walam yu'amuduni. Orang yang wa ana marid ketika aku sedang sakit. Dia tidak menjenguk ketika aku sakit. Masa Allah bisa sakit? Ketika hambanya sakit, Allah bersama hambanya yang sakit dalam keadaan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Saudara kita yang di sana itu sabar dia. Maka kenapa kalian tidak menjenguk aku? Maksudnya, kenapa kalian tidak menjenguk hambaku? Jangan katakan Allah menyatu dengan makhluk. Manunggaling kaulah gusti. Bukan. Apa yang terjadi sekarang dengan negara kita dicinjau dari ciri-ciri akhir zaman. Yang pertama, yang batil menang. Anak PKI naik. Bangga Ripka Ciptaning. Aku anak PKI. Dulu yang bangga tuh anak sehat. Aku anak sehat. Tubuhku yang sekarang dah aku anak PKI. Mau apa ente? Anak PKI bangga. Orang kafir bisa semena-mena semaunya. Orang kita kerja di Malaysia tak ada permit, tak ada visa ditangkap. Sekarang Cina petantang petenteng kerja tempat kita. Kita pula yang ketakutan. Waduh, luar biasa. Makanya bagaimana caranya ini? Ketar, terlalu ketakutan jangan. Kita tetap beribadah, tetap bangkitkan semangat. Insya Allah akan baik di masa akan datang. Apa hukum? Hukum makmum tidak ikut imam. Contoh, imam kunut, makmum tak ikut. Tak ikut. Yu'ilal imam utama bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Imam Hambali, ya. Aku ikut engkau tak kunut subuh. Bagus. Bagaimana kalau imamku mazhab syafi'i? Kalau imammu bermazhab syafi'i, angkatlah tangan, ucapkan amin. Allahumma adina fi man adain amin. Wa'afina fi man afain, amin. Adapun makmum yang tak mengaminkan jahil, dia tak belajar perbandingan mazhab fikih. Malam ini sudah dijelaskan, video sudah banyak. Pokoknya dia mengaminkan imam. Sedangkan Syekh Ibn Usaimin, ulama Saudi Arabia, Syekh, ya, kalau saya salat imamnya bermazhab Syafi'i, apa sikap saya? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Angkat tanganmu ucapkan amin. anal istilah fasyar, karena melawan imam tak baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya awam. Sama penulis buku dari Timur Tengah Tapi saya ingin sekali punya buku referensi yang bagus Untuk menambah ilmu agama Tapi saya takut salah beli Karena di Tim Teng banyak aliran Syiah Wahabi Berikan referensi buku fikih Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah Fikih untuk pemula Bilik fikih sunnah Fikih sun, oh bukan fikih sunnah, fikih Islam Sulaiman Rashid, orang Lampung, Taman Al Azhar tahun 1935. Belum merdeka kita dia udah Taman Azhar, Azhar tahun tinggi. Fikih Islam Sulaiman Rashid, toko buku Toha Putra. Dah, udah mantap fikih Islam Sulaiman Rashid, fikih perbandingan mazhab saya Pak Ustaz, fikih empat mazhab Abdurrahman Al Jaziri, empat mazhab. Kalau mau langsung yang besar, fikih Islam wa adillatu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, itu bagus fikih. Kalau hadisnya Pak Ustaz, hadis yang kecil Nawawi, 40 hadis. Yang di atas itu Pak Ustaz, Riyadhus Shalihin atau hadis-hadis hukum Bulughul Maram. Di atas itu Pak Ustaz, ringkasan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di atas itu Pak Ustaz, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 7275 hadis. Siapakah Syekh Muhammad bin Usaimin? Ulama Saudi Arabia. Apa mazhabnya? Hambali. Karena saya baru beli buku karangannya Syarah Sohi Al-Bukhari. Bagaimana buku nih Pak Ustaz? Dalam masalah fikih saya banyak mengutip. Dalam masalah akidah bandingkan dengan akidah al-sunnah wal Jamaah. Jangan telan bulat-bulat. Dalam masalah fikih dia condong kepada Hambali. Bagaimana hukumnya kalau melaksanakan sholat tarawih empat rakaat satu salam? Sedangkan biasanya dua rakaat satu salam. Salatul laili masna masna, dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Kalau ada yang membuat empat rakaat satu salam tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Menurut Maliki sama Ambali sah tapi makruh. Ustadz Somad, saya sholat dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Lihat videonya lengkap sudah. Bagaimana hukum jika membeli motor dengan bayar kredit berbunga? Uang dengan uang riba haram. Pinjam duit pak, saya mau beli ini berapa? 2 juta, nanti saya bayar 2 juta setengah. Haram. Tapi uang dengan barang tidak. Uang dengan barang tidak riba, tidak haram. Apa dalilnya? Di zaman Nabi mereka membeli budak, dicicilnya sampai 3 tahun, 4 tahun, budak. Budak dengan uang, barang dengan uang, tidak haram. Lengkap tulisan saya tentang itu ketik di search Google Somat Moroko Kredit S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O spasi kredit enter. Dapat fatwa lengkap sudah saya tuliskan. Ini pertanyaan dari ahli batin. awak cuba Ustaz kalau lah putu tidak marifat. Lendapek yang baca awak lagi. Apakah anak perempuan yang sudah menikah, yang tidak berjilbab, masih tanggung jawab orang tuanya? Mana ala salah sabanatin? siapa yang merawat tiga orang anak perempuan fa'addabahunna disekolahkannya dididiknya dengan baik wa zawwajahunna dinikahkannya dengan orang baik-baik what's next habis wa ahsana ilaihinna tetap buat baik sampai mati setelah anak menikah tiba-tiba jilbabnya lepas kenapa jilbabnya lepas gara-gara salah pilih menantu kenapa tak dipilih yang selalu sholat di masjid uh, Ar-Ruhul Jadid dulu tidak Datang jamaah Arul Jadid mau minang. Pak, aku mau minang anak bapak. Anak kami udah tunangan, pergi pulang. Gara-gara apa? Mau nunggu yang datang pakai Pajero Sport, pakai Fortuner, pakai Ferrari. Begitu yang datang orang kaya, mobil mewah, ah, langsung inilah yang nampak aku dalam istikharah tadi malam, Bang. Begitu udah menikah rupanya tak sholat. Anak yang jilbab panjang dipaksanya. Buka jilbabmu. Datanglah dia ke rumah tak berjilbab. Tetangga mulai ngomong, anak ibu gak berjilbab sekarang ya? Saya gak tanggung jawab lagi, tanggung jawab suaminya. Kata siapa? Orang tua wajib mendudukkan anak duduk menantu, menantuku. Kenapa anakku sampai tak berjilbab? Ini anakku bukan kau jumpa di tong sampah. Ini kudidik agama. Tapi mertua berat ngomong begitu. Kenapa? Mulutnya sudah disumbat. Kalau mulut berisi air payah bercakap. Lalu sumbatnya pakai kue, pakai baju, diam aja lah. Tak berjilbab, tak berjilbab lah asal baju baru. Allahumma inna nas'aluka salamatan din agama dulu. Bagi yang belum menikah, fit and proper test agama, agama, agama. Banyak anak-anak lajang ganteng-ganteng. Hmm, kenapa pilih yang tak tentu arah, lintang pukang tunggang langgang gaya? Ustaz, dalam penciptaan makhluk Maha dahulu diciptakan Nur Muhammad atau Nabi Adam. Hadis tentang Nur Muhammad hadisun batil. Siapa yang mengatakan hadis batil? Syekh Hasan As-Saqaf. Siapa yang mengatakan hadis batil? Syekh Abdullah Al-Ghumari. Hadis tentang Nur Muhammad batil. Saya takut nanya di depan orang banyak, takut jadi khilafiah Langsung saya datang, Syekh muafak di hotel pangeran di kamarnya langsung Assalamualaikum saya muafak kefal bi khair tamam kuais mohon maaf saya mau tanya ini ya ma ra'yu fadilatikum bi hadis Nur Muhammad batil ya akhi batil batil ya bini batil hadis batil maka hadis yang sahih tentang pertama diciptakan Allah adalah qalam nun wal qalami wa ma yasturun Ustaz, dalam keadaan solat kita harus benar-benar dalam keadaan solat. Bagaimana dengan kita solat yang mengingatkan? Ah, bagaimana dengan solat yang mengingatkan? Apakah kita dikatakan salat sholat mengingatkan? Hah? Mengingatkan hafalan. Kita sedang solat mengingatkan hafalan. Itu syariat kan? Makanya sajadah itu dua. Sajadah untuk imam satu, sajadah dua di belakang untuk imam cadangan. Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi begitu belakang. Kalau dia salah diluruskan. Apakah rusak sholatnya? Tidak. Yang rusak itu kita membuat-buat sendiri. Ini syariat Nabi Muhammad. Tak rusak. Bagaimana cara kita dalam menasihati teman Muslim yang sampai saat ini selalu membela pemimpin uh, pemimpin yang tak tegas, pemimpin yang tak adil? Payah. Karena Quran aja dia tak percaya. Quran dia tak percaya, hadis dia tak percaya. Apalagi kita. Biarkan aja lah, neraka masih muat kok. Jangan pernah berhenti. Watawasau bil hak, watawasau. Kirimkan video WhatsApp. Bangun pagi, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ah, kirim ke dia langsung. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Sebagaimana Nabi tak pernah berhenti menasehati Abu Talib sampai pada akhir hayatnya. Ada yang melakukan takbir bangkit dari sujud. Ada yang melakukan takbir bangkit dari sujud. Duduk sebentar lalu bangkit berdiri lagi setelah sujud. Mohon penjelasannya. Itu namanya duduk istirahat. Namanya jilsatul istirahat. Waktu bangkit dari sujud tidak langsung tegak. Allahu Akbar. Duduk istirahat. Hadisnya dua. Satu mengatakan Nabi duduk istirahat. Yang satu mengatakan Nabi tak duduk istirahat. Loh, Nabinya satu kok bisa dua? Ternyata Nabi setelah tua, badannya berat, sudah tua, baru dia duduk istirahat. Jadi kalau ada orang langsung tegak, ya tak apa-apa. Duduk istirahat, ya baik. Jilsatul istirahat namanya. Syekh Hasan as dalam Sahih Sifat Salat Nabi mengatakan sunnah duduk istirahat. Bismillah, saya adalah seorang security di sebuah gedung. Ketika waktu salat masuk, manakah yang harus saya lakukan? Salat berjamaah atau bertugas? Bertugas wajib. Salat berjamaah wajib. Tapi tugas ini adalah tak bisa diambil orang lain. Kalau sampai salat berjamaah barang hilang. Kalau barang hilang dipecat, maka pekerjaan ini dilaksanakan amanah. Tapi kalau bisa punya kawan, kawan pun mau sholat berjamaah juga Pak Ustaz. Ganti-gantian. Kalau sholat berjamaah zuhur, aku asar. Ini kita tak boleh. Sama macam kasus perang. Perang adalah namanya sholat khauf. Sholat khauf disusun dua baris. Yang di depan sholat, yang belakang menjaga. Yang belakang maju ke depan, yang depan mundur ke belakang menjaga. Sholat dalam keadaan takut. Saudaraku, bekerja, mencari nafkah, bukan sekolah agama, bukan ustadz, tapi masih memperdulikan sholat berjamaah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan telaga yang tak akan haus untuk selamanya di akhirat kalau dia istiqomah insya Allah. Amin. Ya Alamin. Tapi gugur sholat berjamaah hendak. Paling tidak ganti-gantian dengan kawan. Bro, friend, Aku nanti sholat asar, kau jaga nanti asar. Kata kawan itu kau aja lah terus. Aku memang malas sholat. Bagaimana hukumnya Ustaz apabila ada orang yang melihat kemungkaran tapi dia tak melarangnya? Apakah dia juga mendapatkan dosa? As-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Begitu kata Imam Abu Ali ad daqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Orang yang diam menengok kebatilan, maka dia setan bisu. Sudahlah setan bisu pula lagi. Aku tidak khawatir dengan kebenaran dan kebatilan. Kata Syekh Muhammad Matawali Syarawi. Yang ku khawatirkan, orang yang benar diam, sehingga orang yang batil merasa benar. Gara-gara orang benar diam, diam, diam, diam. Akhirnya orang yang batil merasa benar. Pertama, anak lajang bawa pacarnya. Dia merasa salah. Tapi karena bapak, bapak, ibu-ibu diam semua, akhirnya dia merasa benar. Oh, ternyata benar perbuatan saya ini. Pajak dan asuransi itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Asuransi sudah pajak. Pajak itu kewajiban dari negara. Kalau negara itu adil, pajak itu dipakainya untuk pembangunan masjid, pembangunan jembatan, pengumuman MDA, maka kita sami wa ata'na. Tapi kalau pajak itu untuk perbuatan maksiat, dihabis dimakan oleh si Gayus, dipakainya liburan ke Bali. Maka perbuatan batil ini harus diluruskan. Pilihlah anggota DPR legislatif yang amanah. Mereka bisa mengimpeachment presiden. Mereka bisa membuatkan undang-undang. Maka memilih anggota legislatif pusat itu kewajiban orang Islam. Syahadat uzur, kesaksian palsu, ambil coblos. Saya bersaksi orang ini layak mewakili saya. Pilih orang. Itu cara memperbaiki negeri ini. Adakah dalil sewaktu salam membuka tangan Assalamualaikum warahmatullahi Tak ada dalil. Tak ada hadis, tak ada kabar, tak ada asar, tak ada marfu, tak ada mauquf, tak ada maktu, tak ada dari nabi, tak ada dari sahabat, tak ada dari tabi'in, tak ada pendapat ulama. Pokoknya tetap aja. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Akhir-akhir ini banyak acara-acara televisi yang tidak mendidik. Contohnya acara musik, dangdut, serial India. Yang jadi menontonnya banyak orang. Bagaimana itu Pak Ustaz? TV itu kenapa terus membuat itu? Karena iklannya banyak. Kenapa iklannya banyak? Karena ratingnya tinggi. Kenapa ratingnya tinggi? Karena orang Islam nonton. Kalau orang Islam ngaji macam ini semua, semuanya pengajian dapat dijamin TV itu mati. TV itu akan mati. TV hidup karena ada iklan. Kalau iklan tak ada dia akan mati. Iklan hidup kenapa? Karena ada penonton. Penontonnya siapa? Orang Islam. Maka orang Islam harus dididik. Orang Islam dididik mengaji, insya Allah TV perlahan-lahan akan mati. Oh, saya kira ini kertas berisi semua. Rupanya nakut-nakuti saya aja. Ini kertas terakhir. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap orang yang mengerti agama tapi tetap menyuruh siswanya yang sedang haid baca Quran pada pembukaan suatu acara? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Perempuan yang sedang berhalangan tidak boleh memegang mushaf Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh masuk ke masjid, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Maka saya berpegang dengan ini.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 Tolong orang yang menolong agamamu Wakhdhil kafarata wal musyrikin Binasakan, rendahkan, hinakan Orang-orang kafir yang menistakan agamamu Allahumma syatit syamlahum wa farik jam'ahum ja'alhum fi nuhurihim matikan mereka, rusakkan persatuan mereka. Allahumma al'anhum la'nan tawila, laknat mereka dalam laknat yang berkepanjangan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al maslumin fi Halab. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Aleppo ya Allah. Allah ja'alhum minas sabirin jadikan mereka orang-orang yang sabar Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla qaula fayattabi'una ahsana jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik Allahumma aslih syababal muslimin perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah Allahumma ja'alhum minas salihin was salihat jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والmunkar jauhkan kota kami Pekanbaru bil khusus dari malapetaka bencana musibah riba zina narkoba perbuatan keji dan mungkar Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم terima kasih mohon maaf segala kesilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh